Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi syururi anfusina wa syati amalina Man yahdihillahu falamudilala wa mayyubil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Ikhwatal iman, a'azakumullahu jami'an Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di, di siang hari ini kita bisa bersua bersilaturahim Bahkan menunaikan salat zuhur berjamaah Kita melanjutkan dengan Ta'lim khususnya Bagaimana menjadi orang tua yang amanah Di dunia dan di akhirat Dan kita memohon kepada Allah Agar senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani setiap peran yang kita lakukan insya Allah Baik peran sebagai seorang karyawan peran sebagai seorang atasan, peran sebagai seorang suami atau istri, peran sebagai orang tua dan peran-peran lainnya. Kajian kita adalah kajian yang melanjutkan kajian-kajian sebelumnya seputar pendidikan anak di dalam Islam. Kalau tidak salah sudah hampir setahun kita mengulas tentang masalah ilmu parenting ini dan mungkin kesempatan kali ini kita mulai bagaimana kita memahami sejatinya apa itu parenting Islam. Apakah sesuatu yang berlabel Islam itu mudah disebut sebagai parenting Islami? Ya, atau hanya karena itu mungkin disampaikan oleh seorang ustaz. Sejatinya Islami parenting adalah sebuah keniscayaan akan keyakinan kita sebagai seorang muslim yang meyakini Islam itu adalah adin syamil wal mutakamil, agama yang lengkap dan sempurna. Sebagai seorang muslim, keyakinan kita adalah meyakini turunnya Islam adalah sebagai pelengkap atas ajaran-ajaran sebelumnya. Dan ini termasuk wilayah akidah. Sebab Allah sendiri mengatakan al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kurudai Islam untuk itu menjadi agama bagimu. Allah memberikan memberi jaminan atau garansi bahwa Islam dengan berakhirnya atau wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna. Allah telah melalui Rasulnya telah mengajarkan segalanya lengkap. Ya, telah diajarkan dengan dengan lengkap. Mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Ya makanya seringkali disampaikan kepada kita bahwa Islam itu salah, salah, salah satu karakteristiknya adalah agama yang penuh dengan aturan. Makanya banyak adab. Islam itu adilul adab ya. Di luar Islam itu yang kalau Islam itu agama beradab kan gitu. Di luar Islam agama biadab kan gitu. Biadab di sini tentu bukan sekedar berarti sadis. Biadab itu artinya tak punya adab. Jadi kalau kita masuk rumah orang nyelonong saja, tak mengucapkan salam, sejatinya itu biadab. Tak ada adab. Nah Islam mengajarkan tentang adab dalam banyak hal yang mengajarkan aturan. Ini bukti kesempurnaan Islam. Ya mulai dari mengajarkan adab ya masuk kamar mandi ya sampai mengajarkan saat berhubungan intim, memilih pasangan, sampai mengajarkan kepada kita bagaimana membina rumah tangga sampai perang pun diajarkan. Bernegara pun diajarkan tak ada satupun mungkin agama di dunia ini tak ada satupun selain Islam yang mengajarkan detail sampai urusan bernegara. Islamlah yang mengajarkan hal ini. Dan Allah telah mengatakan juga ma nafil fil kita min Tidak ada satupun yang kami lewatkan dalam kitab ini sedikit pun. Al-Quran turun dengan lengkapnya untuk memberi panduan hidup bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, dan ini adalah sebuah keyakinan seorang muslim Makanya kenapa Kalau ada yang meragukan hal ini Berarti memang harus Kembali memperdalam bagaimana Komitmen sebagai seorang muslim Kelengkapan agama Islam ini adalah sebuah eh, apa, eh, ke, Keyakinan ya, Walaupun mungkin sebagian kita ada yang ngeyel Ya, sebagaimana kalau kita tahu ketika eh, Abu Bakar mengatakan Seandainya aku kehilangan ikat pinggang ya akan atau tali kekang e, unta akan aku carinya di dalam Al-Qur'an. Ya sebagian kita mungkin ngeyel dan mengatakan oh kalau gitu Quran sampai nyari kerjaan juga ada. Sampai ada ngeyel gitu Ustaz, berarti di Quran juga diajarin cara bikin sayur asem. Saya bilang ada ayatnya. Mana buktinya? Ya saya bilang ayatnya bunyinya fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tak mengetahui. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikasih tahu kalau nggak bisa bikin sayur asam, tanya tukang sayur asam. Ya emang pertanyaan ngeyel jawabnya juga nggak usah serius-serius amatnya cukup jawab ngeyel. Tapi panduan Islam inilah yang akan menjadikan kualitas generasi yang kita yakinkan sebagai generasi terbaik. Kuntum khair ummatin ukhrijat nas Kalian adalah generasi terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Generasi sahabat disebut generasi terbaik padahal dahulunya adalah generasi jahiliyah. Generasi yang rusaknya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran objek dakwah Rasulullah saat itu menghadapi objek dakwah yang segitu begitu luar biasanya. Al-Arabu asyadu kufra wa nifaqa Orang-orang Arab Badu itu paling kafir, paling nifak jadi Rasul menghadapi objek dakwah yang paling kafir, paling nifak. Begitu Islam datang, maka dengan polesan Islam mereka menjadi generasi terbaik. Jadi generasi terbaik melesat sekali. Hanya dalam waktu sekitar 23 tahun, generasi yang dulu begitu hinanya menjadi generasi terbaik. Bahkan lah Ibnu Katsir jelaskan kalau ditarik rentang dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman, puncak keemasan generasi itu ada di dalam generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka menjadi generasi emas? Tentu saja karena panduannya adalah panduan yang terbaik yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang sahih, khairun nasqorni tsumma alladziina yalunahum tsumma yalunahum Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi yang terbaik, anak-anak kita dididik menjadi generasi terbaik, maka mutlak kita harus mengikuti panduan dari generasi yang terbaik. Makanya kenapa saya ulang lagi perkataan Imam Malik, Ketika ditanya tentang solusi bagi generasi rusak, beliau mengatakan lan yasluh akhiru hadhil ummati illa ma usliha awalha. Tidaklah mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Rusaknya sama. Bahkan dari generasi terdahulu lebih rusak, lebih parah. Ya, kalau sekarang mungkin se apa seburuk-buruknya orang masih ada yang sholat ya uh, se apa ya se ekstrim se ekstrim ekstrimnya dukun dukunnya masih sholat sekarang tuh dukunnya masih sholat saya pernah nonton tayangan dukun yang buat nyantet ditanya sama Dorce nih sebuah tayangan apa yang anda lakukan sebelum ada menyantet orang saya sholat dulu tahajud 12 rokaat bayangin dia aja tahajud dulu sebelum nyantet artinya kalau kita perhatikan ya Sebandel-bandelnya zaman sekarang, ya mereka seperti itu. Masih punya belas kasih pada anak gak ada. Anak baru lahir langsung dimasukin ke dalam eh, lubang sumur. Sementara generasi jahiliyah lu rusak luar biasa. Wanitanya lebih rusak ya. Kalau sekarang ada cabai yang dulu ada al-bagoya itu sama. Ya, wanita yang melacurkan dirinya dengan cara memberi kode-kodean kepada laki-laki yang lewat ya dengan cara memasang bendera kuning di depan rumah ya dulu zaman uh, wanita yang nggak dapat jodoh bertahun-tahun karena khawatir nggak punya pasangan dia pasang bendera kuning di depan rumahnya yaitu artinya available for space ya lagi kosong silakan ditidurin silakan digaulin dan itulah cara wanita terdahulu mendapatkan pasangan jadi kalau kita perhatikan rusak Ya, sementara generasi sekarang ya masih ada e, sisi baiknya. Tetapi begitu Islam datang jadi generasi yang luar biasa. Maka mau tak mau kita kalau melihat fenomena sekitar kita begitu banyak data-data yang mencemaskan ya walaupun yang membahagiakan tentu juga banyak kita perlu rasanya untuk bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan panduan Al-Quran sebab anak kita sejatinya berasal atau diciptakan oleh Allah, maka produk yang dari Allah ini manual booknya juga seharusnya berasal dari Allah. Bagaimana mungkin sebuah pabrik ya katakanlah LG ya mengeluarkan TV tiba-tiba begitu rusak kita ambil manual booknya dari Samsung ya kebetulan tombol-tombolnya sama kalau pas benar alhamdulillah pas benar Begitu besoknya rusak, kita paksa lagi, rusakannya bisa jadi lebih parah. Ya kenapa? Karena memang manual booknya dipaksain dari mana? Dari pabrik yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan anak-anak kita yang mengetahui betul diri kita sebagai hamba, anak-anak kita dan maka dibuat panduannya bagaimana menjalani kehidupan. Sebab Al-Qur'an ini dibuat dari awal ya eh, sehingga akhir zamannya diturunkan hingga akhir zaman. Baik, itu sekilas tentang bagaimana tentang Islami eh, Islamic parenting atau parenting Islami. Untuk membedakannya, maka kita harus melihat ya apa karakteristik dari Islamic parenting itu sendiri agar kita bisa mengetahui inilah sejatinya Islamic parenting atau eh, yang lain Western parenting atau eh, Christian parenting atau mungkin parenting parenting yang lain agar kita bisa mengetahui panduan-panduannya atau doa bidnya patokan-patokannya untuk membedakan inilah saya sedang mencoba untuk mencari e, pembelajaran Islamic parenting. Yang pertama, tujuan pengasuhan islami parenting semata-mata mendidik anak kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba kita atau menjadi hamba guru atau hamba kiai. Hal ini Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 79. Maka nabi basharin basyarin ayyu'tiyahullahu al-kitab al hukma wa nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab hikmah dan kenabian kemudian berkata kepada manusia yang lainnya. Hal ini di penegasan untuk para nabi bahwa nabi tak mungkin mengatakan hendaklah kamu jadi penyembah penyembahku bukan penyembah Allah Bahkan seorang nabi pun bukan mengajak sahabatnya termasuk Abu Bakar, Umar. Rasulullah tak pernah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sembahlah aku. Wahai Umar, sembahlah aku." Maka begitu Rasulullah wafat, ketika Umar meraung-raung menangis, maka diingatkan oleh Abu Bakar, apakah engkau menyembah Muhammad atau Tuhannya Muhammad? Muhammad telah mati, tapi Tuhannya tentu masih hidup. Tentu terus hidup. Hal ini yang akan kita sampaikan bahwa tanpa sadar ya orang tua dalam hal ini mungkin dalam mengasuhnya lupa menanamkan bahwa anak kita menjadi hamba Allah. Tanpa sadar dididik anak kita menjadi hamba-hamba kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya lebih banyak menyentuh emosi anak untuk beribadah atau berbuat baik karena kita. Nah sholatnya kasihan nanti papa di akhirat disiksa. Ya. Mau anaknya nggak bilang terus harus jumpa kita, bilang wow gitu. Satu begitu. Karena kita terlalu menyebut diri kita. Ayo dong senangi papa. Maka dalam banyak hal anak-anak kita telah akan tumbuh menjadi anak-anak yang sholatnya bukan inna sholati wa nusiku ya lillah alamin tapi li liwalid yaitu untuk ayahnya untuk ibunya. Makanya ada anak-anak yang hafal Quran ya, rajin menghafal di rumahnya, tapi begitu udah lepas dari rumahnya ya, ya tak lagi menghafal. Kenapa? Kalau ditanya, kok nggak main Quran ya? Soalnya di rumah nggak enak sama umi sama abi. Ya suatu hari, ya saya nggak tahu udah pernah cerita di sini, ada seorang anak ABG SMS saya, eh bukan SMS, kirim email ke saya mengirim link Facebooknya dia Kak ini link Facebook aku tolong di, di ini ya di approve pertemanannya tahu saya sudah temenan sama dia di Facebook kok di, di link eh, begitu saya buka linknya ternyata e, akun yang berbeda ya dan namanya unik ya waktu itu namanya Candy ya. dan tampilannya yang membuat saya agak cemas karena saya baru kali itu melihat perempuan ini anak ya setahu saya anak yang soleha seorang muslimah usia SMA dari sekolah Islam anak dari salah seorang ustadz yang saya lihat kalem gitu begitu saya klik tiba-tiba di Facebook itu dengan nama Candy dia memakai foto bajunya tank top rambutnya seperti urai tanpa jilbab shock saya ini siapa ini terus di SMS dia bilang itu aku pak loh kok kamu begitu mau itulah aku sejatinya gitu bosen aku dari kecil kayaknya pengen juga nunjukin bahwa aku tuh cantik gitu. aku tuh nggak tahu ya makanya dari kecil aku tuh pakai jilbab dan nggak pernah aku kebayang kayaknya dari mulai baru lahir aku udah pakai jilbab ya. emang kenapa dia masih jilbab kamu dan aku kayaknya Umi Yanti nggak pernah nanya dari apakah aku gerah atau enggak kayaknya aku nggak pernah ngerasa sekali-kali aku pengen banget memperlihatkan rambutku yang lurus terurai saya shock jadi nama jadi kayak ini benar kamu ya kamu nggak khawatir nanti sampai ke ibu bapak kamu enggak kan ayah aku eh teman-temanku orang luar semua di teman-temannya orang luar semua tamamnya sama orang kayak gitu kenapa saya dijadikan teman saya tanya ya agar kakak saya jaga aku kalau aku udah agak sedikit menyimpang saya agak sedih dan situasi ini kenapa ternyata mungkin saya mengevaluasi terus diri saya jangan-jangan ya Allah aku mungkin banyak juga mengajarkan kepada anakku jadilah kamu hamba-hamba Abi ya karena mungkin lebih banyak kalimat yang kita ucap adalah kola Abi kola Umi kola Mama kola Papa dibandingkan kola Allah kola Rasulullah ya sehingga lebih banyak dalilnya adalah ingat nggak kata Mama ya dalil Allah dalil kitabnya jarang kita pakai makanya ada anak-anak yang begitu di rumahnya kalem luar biasa begitu ngekos jadi liar ya buka jilbab di tempat lain di rumahnya jadi memakai busana muslimah di depan orang tuanya kasusnya banyak saya temui maka dari sinilah kenapa tujuan pengasuhan hati-hati Islam mengajarkan kita sebagai seorang guru kepada murid kamu bukan menjadi hamba apa kamu tetap hamba Allah Ya makanya beda fikih nggak ada masalah. Sebab salah satu ciri kita mengajarkan anak kita atau murid kita menjadi hamba kita, semua harus mirip sama kita. Harus mirip pada tujuan karakter harus mirip, pada belum tentu diseragamkan. Menyeragamkan itu juga nggak nyenang. Ya, memaksa semua orang karakternya sama. Ya orang tuanya serius, anak harus serius, semua pada sejadi ada karakternya humoris, dari yang pemalu. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW, para sahabat kan karakternya nggak semuanya sama. Ya Abu Bakar karakternya apa? Melankolik, sangat mudah tersentuh dengan Quran, gampang nangis. Makanya begitu ditunjuk jadi imam e, setelah Rasulullah sakit itu jadi imam. Kemudian Abu Bakar disebutkan nangis, eh, apa bukan nangis, ditunjuk jadi imam dia nggak mau. Kemudian Aisyah lah yang mengatakan, ya Rasulullah, jangan tunjuk ayam menjadi imam. Sebab dia itu sangat sensitif membaca Al-Quran. Kalau jadi imam bagaimana kapan selesainya dia baca ayat. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Kapan selesainya? Makanya dia sangat sensitif. Ya, begitu ada hadis tentang isbal, larangan isbal, nggak boleh uh, apa kain menyentuh lewat mata kaki. Maka siapa yang paling sensitif nangis? Abu Bakar. Sampai bila dia jangan saya masuk neraka. Sampai Rasulullah menenangkan kalau kamu nggak mau karena kedodoran. Jadi Abu Bakar karena kedodoran. Jadi beda. Sementara Umar beda. Umar orangnya tegas, keras, Apakah harus sama kayak Abu Bakar? Enggak ada keras beda. Kalau ada yang bertanya sama Umar, "Kaifa asbahta ya Umar?" Jawabannya mukul, cibret. Sakit nggak sakit? Itu tanda yang saya baik-baik aja. Buktinya yang masih bisa mukul kamu. Di Umar pun gitu. Jadi kalau ada sahabat nanya, "Bagaimana kabar Umar?" Cibret. Ya, baik-baik aja. Karena kalau Umar pukulannya udah lemes, tandanya dia dalam keadaan Umar beda, apa-apa jawab solusinya apa? Melihat orang munafik apa? Ah, Ja'ni kok ada munafik. Bawaannya main penggala ya itu Umar. Emang begitu karakternya? Umar keras. Ya. Bawahnya adalah sama orang kafir dan lain sebagainya. Sementara Usman pemalu, jarang bicara. Dengan sahabat yang lain Rasulullah kelihatan betisnya, maafin muskilah ada kesalahan. Tapi begitu Usman lewat ditutup Sampai ditanya istrinya, kenapa lo tutup? Karena Usman ini lebih malu daripada gadis yang dipilih. Tuh lihat, beda. Usman tidak sama dengan Umar, tidak sama dengan Umar karena Usman pemalu. Karena pemalu itulah retorika politiknya, retorika politiknya sangat sederhana. Komunikasinya komunikasi yang paling sederhana. Ya Usman kita tahu bahwa paling sedikit bicara. Ya makanya begitu ditunjuk jadi khotib Jumat pada saat beliau menjadi khalifah Khotbahnya paling singkat Ya beliau menjadi khotib Jumat sekali-kali jadi khotib Waktu jadi khalifah Apa isi khotbahnya? Innakum la takhtajuna al qawal Walakinnakum takhtajuna al fa'al Sesungguhnya kalian tidak membutuhkan khalifah yang banyak bicara Tetapi membutuhkan khalifah yang banyak bekerja Barakallahu liwalakum al-Quran Selesai <laughs> Selesai itu. Kalau cuma Jumat tersingkat kacau sejarah. Gak banyak bicara, yang bengong itu doang. Lo jadi khotib sebenarnya gampang. Bawa aja ceramahnya Umar. Eh, Usman tadi. Ya, antum sini jadi khotib dadakan gitu aja. Sehingga kalian tidak membutuhkan jari yang banyak bicara, bukan jari yang banyak bekerja. Barakallah. mulai selesai. Asal jangan tiap Jumat gitu terus ya. Lepas sepatu. Beda juga dengan Ali yang cerdik. Ada lagi sahabat yang humoris yang mungkin kita tahu namanya Suwaibat. Yang kalau bercanda kadang terlaluan Suatu saat disebutkan bagaimana saat para sahabat lagi asik duduk-duduk menyenung sholat zuhur ya habis sholat duha di, di teras masjid Nabawi tiba-tiba datang seorang eh, badui membawa untanya kemudian untanya diparkir di depan masjid, kemudian orang ini sholat untuk bersikir di dalam, kemudian sahabat di depan teras sambil ngobrol mengatakan, duh siang-siang jelasannya enak banget ya kalau makan daging unta. Maka dengan proses waibat ingin menyenangkan hati sahabat yang lain, otak lagi parkir itu ditarik ke bawah keluar. Kemudian disembelih sendiri. Kemudian direbus. Kemudian direbus dibagikan pada sahabat. Dari unta dari Kemudian pemilik onta tadi keluar. Onta saya mana? Kemudian orang lagi makannya kecek-kecek lagi jajan ontanya dia. Kemudian Rasulullah mencari kaburlah si Suaiban empat dibalikan. Ketika ditanya kenapa engkau potong ontanya dia? Dengan kalau saya bilang menyenangkan hati saudara kan baik terus. Ya, polos. Ya. Suka bercanda, makanya umat Usman ini salah satu yang sering dikerjain sama Suaiban. Walaupun khalifah, Sebab ada riwayat menyebutkan bagaimana apa bukan Suhaibat, nah, Nuaiman, sorry namanya Nuaiman al Ansori. Ya sama dengan Suhaibat. Nuaiman ini termasuk ya, iseng. Karena suatu saat ada seorang di zaman Khalifah Utsman itu karena Masjid Nabawi belum uh, seperti megah seperti sekarang hanya dibatasi lapak kurma dan lantainya uh, mungkin masih tanah ya dengan alas-alas yang baik sehingga ada beberapa seorang muslim tua sedang sholat tiba-tiba kebelet pipis ya tiba-tiba dia mencari e, WC tapi matanya udah rabun maka dengan polosnya Nuaiman mengatakan mau kemana pak mencari toilet kira-kira gitu maka dibawalah sini saya itu bukan dibawa keluar masjid malah dibawa ke depan miro ini pak kalau bibis di sini makasih ya cu gitu pas dibuka celananya lain tidak semua wah itu tempatnya kalimah langsung kaget Marah lagi mengatakan kurang ajar, awas besok kamu saya. bisa. Lumayan. Ya, sampai besok ketika ada, ya, sampai besok ketika kakek-kakek yang datang, Nuaiman datang karena dia buta dia nggak tahu mana orang siapa. Nuaiman merubah suaranya dengan mengatakan, mau tahu nggak yang kerjaan kakek sama orang siapa? Siapa orangnya? bikin malu aja sini kayak kebetulan dari pintu masjid muncullah Khalifah Utsman ini orang Utsman langsung dari pukul kenapa kurang aja kenapa kurang aja kata Utsman lah kok saya lah kok saya kita bisa lihat ya begitu tapi dia ahli badar makanya dalam sebuah disebutkan ahli badar itu insya Allah dosa-dosanya diampuni Allah keisengannya diampuni tetapi walaupun muaiman Islam tapi urusan agama dalam Islam ya ada mungkin anak kita ada karakter kayak gini Bahkan Muhammad sendiri sering dikerjain suaiban. Ketika lagi di pinggir jalan, lagi asik bersama Khalifah eh, Abu Bakar kalau tak salah, lagi duduk-duduk ada dalam peristiwa apa kafilah dagang, tiba-tiba suaiban ingin ngerjain lewatlah kafilah dagang dari Persia. Kemudian dia mendatangi kafilah dagang ini dan mengatakan, saya mau jual budak saya. Itu orang lagi duduk Lagi makan. Serius dia. Ya, tapi berapa deal? Ada deal. Tapi gini sebagai kuda saya nggak agak gila. Jadi kalau mau nangkap dia sebagai tali. Kalau nggak dia berontak. Udah tash. Begitu lagi makan ikan, tarik dia marahin. Eh apa nih ini? Kamu udah saya beli di majikan kamu. Enak aja sekarang berdekat, Emang kamu gila atau mau kamu? Itu sampai aku Bakar turun. Kemudian aku Bakar naik, ada apa lagi nih? Ada nuai mana? ada nuai mana? Saya ingin bilang, di mereka dengan karakternya begini, yang macam-macam keras dan sebagainya, tetapi mereka adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, Sibgatullah wa man asanu wa sibgat wa lawabin. Ketika mereka sudah tercelup semua, tapi untuk urusan agama orang lain lagi. Anak kita, kita didik bukan jadi hamba kita yang karakternya semua empat-empatnya, lima-limanya, ada dua semua harus kita. Pakaian harus kita, mirip kayak kita. Enggak. Gak pernah juga Rasul gak pernah menyeragamkan pakaian Makanya semuanya kondisional Kadang warnanya hitam Kadang sukanya putih, kadang hijau Kadang merah, dalam satu pekan warnanya hitam Ya, tetapi kalau sehari-hari mau ke masjid putih atau kadang hitam. Artinya Rasul gak pernah menyeragamkan sahabat. Maka salah satu tujuan pengasuhan dalam Islam adalah bagaimana menjadi hamba Allah tanpa harus hamba kita. Bukti bahwa kita menjadikan anak kita hamba kita tanpa sadar memaksa harus bapaknya dokter harus jadi dokter tanpa bertanya dulu. Tak sampai anak merasa tertekan. Ini pertama ya. Jadi ini karakteristik dari sebagai parenting pertama. Yang kedua, capaian dan target Islamic parenting adalah tidak di dunia terlalu sempit justru target akhirnya di akhirat wabtaghi fi ma ataqadad darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari urusan dunia. Ayat ini di ayat surah Al-Qasas ayat 77 merupakan sambungan dari Al-Qasas 76 yang menceritakan kisah Korun seorang hamba Allah yang sangat gila dunia mencari menghabiskan waktunya hanya untuk memperkaya diri di mata manusia ada sukses luar biasa mungkin zaman itu orang iri namun Allah menghancurkannya, menenggelamkannya karena dia lalai sampai dipendam dia dalam tanah bersama hartanya. Sehingga kita kenal dengan istilah korun harta korun. Maka Allah menutupnya dengan surat ini ingin memberitahu bahwa yang kita cari bukan dunia, akhirat, tapi jangan lupain dunia. Intinya apa? Fokuslah ke akhirat, jangan lupain dunia. Jangan kebalik. Yang kebalik itu adalah fokus ke dunia, jangan lupain akhirat. Kesannya mirip. Sama aja kan Ustaz, beda. Kan sebagian kita banyak yang bilang jangan lupain akhirat ya. Yang benar itu jangan lupain dunia. Yang benar itu kalimatnya kalau kalau mengatakan jangan lupain akhirat dan selama ini fokusnya ke dunia. Yang benar fokus ke akhirat, jangan lupain dunia. Kalau jangan lupain akhirat, cari dunia, maka umumnya dunia menjadi prioritas. Begitu kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, biasanya akhirat yang ngalahin. Diundang pengajian, besok ada pengajian, datang nggak? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya. Ya. Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Ini jadwal futsal udah permanen. Ya. Ya bisa digugat-gugat ya. Nanti ngaji kalau pas sempetnya Kebetulan ya, well, utang lagi numpuk nih. Dan kolektor nelfon nih, ya Allah anak sakit ya. Mungkin di jalan motor bocor, ah, apa saya baru lah ingat sama Allah. Makanya mau belajar kita ini baru ingat Allah ketika hanya musibah. Semangat ngaji begitu diuji coba dan musibah baru beruntung wajar kalau Allah memberi kita dengan banyak musibah supaya kita lebih mengingatnya sebab dikasih kesenangan banyak yang lupa ya makanya karena Allah sayang kita ya sudahlah dikasih musibah aja supaya diingat sama Allah Inilah salah satu yang mungkin tanpa sadar kita lakukan kepada diri dan keluarga kita, kepada anak kita. Ya, patokannya adalah dunia. Makanya seringkali kegiatan akhirat itu nyapi kalau sempat kan pernah saya bilang zikir terbaik orang Indonesia itu bukannya pas di masjid tapi pas lagi naik pesawat pas turbulensi terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus kalau naik terus ini kecepatan 100 km per jam terus ingat ya Allah yang terus terus diberikan terus terus si jodoh terus terus terus terus terus itu ya Allah Begitu masuk masjid ya, ya khotib dong naik mimbar. Ini ya, khotib lebih hebat daripada Romi Rafael. Romi Rafael harus melihat wajah halayak dulu baru tertidur. Ini ya, khotib belum melihat wajah halayak dulu baru tertidur. Ilmu mana ini sakti kan? Tanya kata anak saya obat insomnia itu adalah hadir pas waktu Jumat bukan salah khotibnya tapi kita cara pandang cara pandang ngaji itu makanya seringkali ya ada jamaah saya ini juga nih pengasuh agar anak kita ke sana seorang ibu pernah waktu saya punya apa eh, guru les privat mengaji tiba bilang Ustaz maaf besok ngajinya diundur dulu mungkin seminggu lagi atau dua minggu lagi mulai lagi saya tanya kenapa emang bu soalnya dua hari lagi anak saya mau ujian nasional khawatir kalau besok ngaji Bu Ena diganggu. Saya mau nggak mau saya jelasin ibu sujud sama Allah. Kalau saya jadi anak ibu justru bilang ini, nah karena besok mau UN ngajinya ini gue jam lagi, tambah dua jam lagi, dua kali lipat. Karena besok mau UN kamu ya Allah lebih banyak lagi. Maka sungguh sekuler itu sudah dimulai dari orang tua yang menjauhkan agama begitu mencapai urusan dunia ah nanti malah ngaji malah merepotin aja inilah salah satu yang dialami makanya banyak kita yang mengukur kesuksesan apa ketika anak kita berprestasi dalam bidang akademik Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah jadi orang katanya. Sebenarnya lah, emang dulu monyet. Bukan Ustaz, anak saya sekarang uh, udah lulus dari kampusnya. Kan gitu. Kita bangga dengan detailnya profesor, doktor, MA, MBA, MCK, semua <laughs> ya, MM gitu kan, CHT, CPNS, semua itu. Bangga banget. Anak saya di umur-umur sekian udah mandiri Ustaz, umur 20 tahun. Bayangkan ukuran kemandirian kita apa? Ketika umur 20 tahun sudah bisa membiayai kuliah sendiri, ada umur 20 tahun bisa membiayai kuliah sendiri mandiri belum tentu ukuran kematian dalam Islam itu sederhana yaitu ketika dia sholat itu nggak perlu dibangunin pas subuh mandiri. Bayangin umur 30 tahun bisa membiayai kuliah sendiri makan sendiri tapi kalau sholat kasih telepon kamu harus sholat dong. Aduh sholat iya bentar bentar. Makanya beda patokan orang tua muslim dengan orang tua yang tidak memiliki pemahaman agama. Orang memiliki pemahaman agama justru melihat anakku, anakku azan kumandang kabur dulu ke masjid. Ya kenapa mau tukeran sendal beda? Bukan. Ini udah jelas mengontingnya beda. Dia duluan, saya bilang ada yang duluan aku mau masuk Malu lah kita orang tua. Subuh atau tidak ada. Ini baru disebut anak mandiri. Begitu banyak anak kita yang mungkin udah umur 40 bahkan ini sholatnya aja harus pakai kita ingetin kita teleponin terus. Padahal gajinya nggak pernah habis katanya. Padahal bisa membiayai biaya ke luar negeri iya. Tapi ketika belum bertanggung jawab dalam urusan berkaitan akhiratnya, ini belum mandiri. Belum mandiri. Makanya beda. Kalau patokan dunia, ya, kita hanya menjadikan anak kita sukses dunia, gagal di akhirat. Makanya ada cerita ya, saya nggak tahu ada cerita siapa atau belum seorang lagi di Pekanbaru itu ada seorang ayam yang dia bagaimana ditinggal mati istrinya dia berdidik anaknya dengan mengatakan kamu harus menghabis uh, pokoknya si ayah ini nggak ingin menikah lagi kemudian dididik anaknya itu yang dua orang masih kecil itu dengan mengatakan tan ismani ayahnya belajar belajar ilmu parenting semua ilmu mulai dari Gregor Slater, Dorothy Launauter, siapa lagi pakar-pakar di luar dipelajari. Jadi inilah gitu, anaknya didrill Time oh, is money, kesempatan tidak mungkin berulang Anaknya diberi terus Apa yang terjadi butuh di umur 20 tahun Anaknya sukses Ya, lulus dari Magister Bisnis Singapura Yang kedua dokter lulusan UGM Spesialis penyakit dalam Dua-duanya dipandang masyarakat sukses Padahal umurnya masih belia Yang anak pertama itu punya bisnis di bidang persawi, apa, apa, apa sawit kayu bahkan uh, bikin apa uh, roof atap uh, bandara uh, gedung itu pakarnya bisnisnya sudah merambah sampai Eropa karyawannya hampir 1.500 kali di umur belia si bapak ini padahal sedang duda nggak punya istri mengurus anak seorang diri maka tergitlah rasa kagum semua tetangga mengatakan nih luar biasa nih nih contoh ayat teladan ngurus anak seorang diri anaknya sukses semua orang setiap ketemu cium menanyakan resepnya apa rahasianya apa bisa seperti itu si bapak menjawab ya saya kan belajar di mau parenting bla bla bla bla gitu. intinya manfaatkan waktu bila mana kita time is money jadi termotivasi jelas maka waktu pun berjalan singkat kata si anak sudah mulai tumbuh berumah tangga punya keluarga masing-masing si bapak tinggal seorang diri di rumah yang cukup besar dengan membantunya. Suatu hari bapak ini kena stroke. Dibawa ke rumah sakit dokter menganalisis ini bapak bisa dibilang sudah sulit diselamatkan ternyata adalah anak begitu. Ditelepon anak pertama. Maaf saudara, bapak saudara mengalami penyakit ini, ini dan ini bisa hadir. Apa kata anak pertama? Oh maaf, sekali, saya mau presentasi bisnis ke Prancis. Yang kita udah enam bulan yang lalu gak mungkin saya batalin. Ini nasib 1.500 karyawan saya tergantung tender ini. Ini saja tolong sebutin biaya berobat bapak saya. Kira-kira berapa sampai selesai? Nanti saya transfer segera. Saya suruh asisten saya transfer. Ditutup telepon. Tadi saya datang. Anak kedua dokter telepon Maaf saudara begini-begini. Aduh, saya mau presentasi jurnal ilmiah saya di depan pakar internasional dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Singapura. Maaf sekali nggak mungkin saya batalin lagi orang penting ini semua. Bapak saya mengajarkan tadi sekali kesempatan berulang berulangnya sebagainya. Begini saja deh, tiga hari lagi saya punya waktu luang nanti saya akan ada. Ditutup teleponnya, tak lama kemudian bapaknya meninggal. Dibawa ke rumah, kemudian dimandikan dan dikafani serta disolati hanya oleh pembantu dan masyarakat sekitar barulah masyarakat itu semua yang takziah mengucap dalam hatinya sambil bisik-bisik amin amin ya Allah nggak mau saya punya anak kayak bapak ini demi Allah saya sih nggak mau punya anak kayak ini demi Allah saya kok punya anak pengen cuma satu dia mau jadi imam sholat jenazah saya Tunggu dia kumpulkan semua orang yo yo yo yo minta doa bapak saya dia jadi imam ini bapaknya meninggal gak mau wakil. Tidak bisa Sebab si bapak lupa aspek akhirat. Jangan sampai ketika kita juga berdidik dengan sistem seperti itu, kita mendapatkan seperti bapak itu. meninggal lagi kita. Suruh anak baca Quran. Gak bisa. Kata orang saking pinternya malah setelah efek bayi atau jenazah bapak. Maaf Ustaz ini bukan saya baca, ini langsung dari Saudi. Durama sudah Is, lagi Ani Arif Ustaz tidak request ini tidak bagus. Diminta doakan bapaknya apa? Dikumpulin seribu anak yatim. Satu orang satu seribu ya, doain bapak saya. Mahal, tapi belum tentu sampai. Sebab yang lebih utama sampai adalah dari mana? Anaknya. Kenapa? Lupa. Maka Islam parenting bukan berarti buat anak lalai urusan tidak. Kalau fokus ke akhirat, insya Allah dunia pun ngikut. Makanya kenapa almarhum bapak saya itu sebelum wafat itu ngingetin sama ibu saya. Ya sebelum wafat waktu saya masih kuliah, adik saya masih kecil. Dan 4 bulan yang lalu ibu saya itu ngingetin itu tentang nasihat bapak itu. Dan membuat saya tersadar. Jadi bapak saya katanya sebelum wafat itu pernah bilang gini, didik anakmu jadi orang soleh bukan orang kaya. Diulangi sekali lagi, didik anakmu jadi orang soleh bukan orang kaya. Sebab seandainya Allah takdirkan anakmu miskin, insya Allah dengan kesolehannya dia tidak akan membiarkan kamu sengsara di saat kamu tua. Tapi kalau kamu didik anakmu hanya untuk jadi orang kaya, tanpa kesolehan, kamu akan lihat betapa banyak orang tua yang anaknya disesiakan di masa tuanya. Berakhir di mana? Di batu ibu saya di Masjid Moha maka ibu saya empat bulan cuma ingetin Mama gak minta apa-apa Cuma ingetin aja pesan ayah Jadi anaknya sekolah sampai kapan Jaga keimananmu Ya Allah Ini diingatin, Ini membuat saya berpikir Allah oh, emak saya, bapak saya gak mikirin Sebab apa tujuan kalau anak soleh dengan kesolehannya Walaupun miskin insya Allah dia tetap berpikir Gimana caranya nabi-nabi orang tuanya Ya Allah karena apa? Karena ini perintah Allah. Makanya kan berbuat baik sama orang tua itu dasarnya bukan karena balas jasa. Ini rumusnya. Kalau anak yang soleh nggak mikirin, kamu pernah mengasuh aku, maka aku berbuat baik padamu. Tidak. Jawaban anak yang soleh adalah kalaupun orang tua pernah kasar sama kita, pernah menzalimi kita, kenapa kita harus berbuat baik kepadanya? Wa rok buka. Allah ta'budu illa iya wa bil walidain ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan untuk kamu berbuat baik. Mewajibkan. Maka dasar kita berbuat baik bukan balas jasa. Meskipun Bapak ucap ini perintah Tuhan. Aku harus berbuat baik. Kalau enggak Tuhan. Anak soleh itu Oke, saya ingatkan ini, mungkin eh, pengunjung kajian kita, saya punya kawannya kami waktu SMP itu berkawan baik saya ingat banget namanya Maliki uh, eh, dia tinggal mungkin ada tahu di lubang buaya itu sampingnya ada masjid Asyurada samping masjid Asyurada itu ada sawah saya udah nggak cek lagi itu beberapa sawah itu masih ada apa enggak itu di sawah itu ada bubuk yang dibangun untuk beberapa buruh yang tugasnya menjaga sawah itu Nah kawan saya tinggal di situ. Jadi didirikan di atas sawah. Dia sama bapaknya dia nyentuh anak tunggal. Lulus SMP, kalau takdirkan dia nggak melanjutkan karena kemiskinannya. Saya baru ketemu dia itu tahun 2008 kalau nggak salah dia sudah kerja jadi kulit bangunan. Gajinya itu sehari waktu itu 100 ribu. Ya upahnya 100 ribu kalau ada proyek itu selama sebulan full tidak dapat 3 juta. Ya, kalau ada proyeknya ada terus-terusan, kalau enggak ya dia harus nganggur dalam waktu 3 juta itu istrinya perlu cuci 400 ribu masalah mau 3,4 dia punya anak tiga yang pertama udah SD TK dan sebagainya ini cerita dari dia ya nah dia punya ibu yang umur 70 tahun sakit asma dan karena bapaknya udah meninggal ibunya dirawat sama dia di rumahnya setiap hari setiap pulang dia selalu mikirin bahwa apa yang buat emak sampai mikirin penting ada obat buat maknya minimal mengurangi penyakit asmatnya setiap bulan. Nah ibunya ini mikir anaknya ini kalau apa aku beliin makanan untuk dia. Kadang-kadang cucunya itu anak dari kawan saya ini harus berlapar-lapar bahkan bayarannya aja sering kan. Nah kenapa ibunya ini suatu hari disiapin pas bulan Ramadan dagang gorengan. Hanya dia bilang Ramadan gorengan laris maka ibu ini tanpa semua anaknya dia so, sebelum sore itu dagang gorengan apa jual goreng di rumah kemudian dibawa gorengannya keliling kampung si kawan saya ini pulang begitu dia pulang dia kaget ya ibunya kok nggak ada ya jadi kok nggak ada kemudian tanya ke tetangga ibu saya melihatnya kemudian tetangga bilang tadi ibu kamu keluar ngapain dagang gorengan Astagfirullahaladzim Ibu saya 70 tahun itu ya Allah Itu ya Allah gimana ya Allah nangis dia Dicari ma Ma itu ketika mainnya melihat tenteng dari mana itu langsung dicium kaki ibunya Dia minta maaf ibunya ya Allah maaf saya gitu. Maafin ya ma sampai maaf cari makan seperti ini Maknya cuma bilang gak, gak mau ngerepotin kamu nah. Kamu selama ini banyak demi Allah malah repot Justru kalau menjaga ya diri Allah saya nanti di akhir nanti Islam sama Allah ditanya. Kamu tega ya ibu kamu yang melahirkan kamu, justru kamu, justru kau biarkan di masa tuanya cari makan sendiri anak durhaka kamu. Allah akan bilang begitu, mbak ah, saya miskin. Ya. Tapi insya Allah ma masih bisa masih makan, ma. Ma mau apa? Gitu-gitu, maknya dicium, dipeluk, digendong. Sampai akhirnya dia mikir gimana cara nyenangin banyak di telepon saya. Dia nanya, Ustaz, ada nggak travel murah? Maksudnya apa? Sepengen banget mas saya naik haji. Tapi uangnya nggak cukup lagi bro waiting listnya lama. Sepengen cuma satu hal, mas saya ngeliat apa aja. Ya? Kalau umroh kan bisa kapan aja ya, ada nggak yang murah? Saya cari waktu itu ada travel 1200 Kemudian X1150 200 saya pokoknya totalnya waktu itu kursnya masih 8 ribu Totalnya waktu itu 12 juta setengah lah 12 sampai 15 juta. Kemudian pemilik travelnya ngasih karena cerita yang baru ini memberikan tiga kali cicilan pasca umroh masih bisa dicicil tiga detik tiga kali teman saya langsung semangat insya Allah Ustaz saya ambil ini berarti buat malah saya bisa umroh dan mana pokoknya saya dapat ini uangnya deh Itu maknya nggak dikasih tahu pokoknya dibayar cicilan pertamanya sampai dua minggu sebelum umroh itu maknya masuk ke imigrasi bikin apa paspor maknya mau mau ngapain ya begitu menjelang hari H sekitar seminggu sebelumnya dibeli dibeli koper mak insya Allah sebentar lagi ya aja ya pak ya umroh ya mak ya Allah maknya nangis bilang kok kamu bisa mikirin gitu sih makanya kita susah yang penting mak mak insya Allah masih ada rezeki yang lain untuk aku sama anak-anakku Main bertikus yang apa Suarin anakmu ya Gitu ya Allah Saya sampai bilang gini Saya gak ragu bilang sama kawan saya Kamu tuh miskin ya Tapi amalan kamu melebihi orang lain Saya ingin bilang gitu Anak kita kalau soleh Gak peduli miskin Insya Allah masih bisa kebahagiaan kita Investasi Apalagi kok kaya Miskin aja bisa bagiain lagi kalau saya punya jamaah di Akor itu ada seorang ibu cerita sebelum Ramadan umur 65 tahun. Kebetulan dia eh, baru hijrah pakai hijab kemudian pengen berangkat haji. Dia eh, pensiunan BI, suaminya pensiunan BI udah meninggal. Dia cuma dapat jatah dari pensiunan suaminya. Anaknya direktur sebuah rumah sakit. Suatu dia cerita gitu curhat masa Ustaz saya dia dapat pengen berangkat haji. Cuman nggak pengen yang penting list ONH di plus aja di Jakarta ini sekitar 4 sampai 5 tahun. Makanya dia dapat tawaran yang berangkat tahun ini dari Kementerian Agama. Udah tanya Mas Dr. Nasir Malay itu boleh bayarnya 150 juta. Nah, dia punya uang sekitar 100. Makanya dia telepon anaknya yang direktur rumah sakit. Nah, mama pengen banget tahun ini bisa berangkat haji. Apa kata saya anak, tak aja mah tunggu pus dolar turun. Gitu. Mamanya ditelepon sama travelnya, Bu, kalau enggak saya lempar kemet. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Bilang, nah ada Nina, yang berangkat cepet Nina. Cuma bayar 150 juta. Mahal amat, mau kan juga segitu. Tapi mama pengen banget, nah. Mama ada uang 100, bisa enggak 50 juta lagi? Nanti jadi tidak bosan. Telepon lagi, sama travelnya, Bu, ini kalau nggak hari ini gimana nih, Bu? Saya oper kemana, udah jangan, jangan. Telepon lagi anak-anak, kalau kamu hanya kok yang bayar 50, 30 aja deh mama 20-nya nanti cari di Jepang kayak kemarin agar si anak mungkin karena ada masalah di perusahaan agama mama mamanya tahu diri gak sih pensiunan papa dimakan sendiri aku tuh belum ada kuliah aku bayar sendiri S2 mama mau enaknya aja sekarang minta Mama aku gak tahu diri banget sih tutup hati orang tua eh, ibu bilang ya Allah kalau bukan kan ingat omongan dari para Ustaz saya laknat saya itu demi Allah sakit luar biasa itu saya gak minta apa-apa cuma minta bantuan 30 juta jawabannya begitu itu ibu ini sampai di seluruh mana bilang nih kalau nggak ter nggak ingat Allah saya lapar gitu. Kemudian dia baru sadar dia ya, ini mau apa? Saya dari awal mendidik parameter-parameternya adalah yang ingin menjadi orang sukses ya. jadi dokter ya. kesimpulannya sebelum kita bulan depan kita lanjutkan karena waktunya sudah terbatas kalau kita harus disuruh memilih dipaksa memilih anak kita jadi orang soleh atau orang kaya maka jangan sepelekan kesolehan dia asas karena itu yang akan mengantarkan anak kita kepada kejadian akhirat Makanya kita bilang mana kita Mama cuma pengennya satu aja Kamu mulia di hadapan Allah Jaya di akhirat ya. Yuk kita sama-sama jadi akhirat Ini selain penting capai dan targetnya adalah Sukses di akhirat Mudah-mudahan bermanfaat Bila topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh